Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia TV One Titian Kobo yang dirahmati Dimuliakan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali saya Titi Kirani Di pagi hari ini kembali menjumpai Anda Tentunya di Titian Kobo Dan insya Allah selama satu jam ke depan Kita akan membahas tentang Jika surga dan neraka tidak pernah ada Bersama dengan Ustaz Osman Sihab Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pengen banget masuk surga ya Ustaz ya Ya Rabb Ja'alna min ahli jannah insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan semuanya kita ahli surga insyaallah. Subhanallah, seperti ibu-ibu yang sudah hadir di sini yang cantik-cantik juga insyaallah kita menjadi ahli surga ibu ya. Amin ya robbal alamin. Dari pengajian mana Bu? Assalamualaikum. Pengajian mana Bu? Baitul Salam Bilimun. Bilimun. Hanimun terus ya Bu. <laughs> Sehat semua Bu Alhamdulillah Ibu mau pada ke surga semua Insya Allah Amin Kita pengen ngumpul di surga lagi ya Bu ya Sama suami, anak, cucu, adik, kakak, orang tua Wah sedamprem Bu Insya Allah kita ke surga amin ya Bu ya Iya baik Nah Ustadz kalau pingin masuk neraka Masuk surga juga ya, bagaimana mungkin tergantung amal dan ibadahnya ya Ustadz ya. Karena bagaimanapun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang beragama Ustadz ya. Nah, dalam agama itu pasti ada ibadah. Ibadah kita untuk menuju ke jalan Allah, mencapai keriduan Allah. Nah, untuk mencapai keriduan Allah pun pastinya kita ingin beribadah dan pingin sekali mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Benar Ustaz ya? Bagaimana penjabarannya Ustaz tentang agama insya Allah mencapai ketahui ya, kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ibu-ibu, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya haturkan salam Islamia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agama kita ini ada pokok-pokoknya Yang pertama pokok agama kita itu adalah Tauhid Mengesahkan Allah Yang kedua dinamakan syariah Yaitu hukum-hukum yang Allah berikan dalam kehidupan kita peraturan-peraturan rambu-rambu yang ketiga al-akhlak yaitu etika dari ketiga pokok agama kita tauhid itu dibagi menjadi tiga lagi pertama ma'rifatullah kedua ma'rifatun nubuwah Ketiga al maat Mengenal kepada Allah Mengenal kepada kenabian Dan mengenal hari akhir Hari ini yang kita bincang-bincangkan adalah hari akhir 1200 ayat dalam Al-Quran Membicarakan tentang hari akhir. Dari mana hari akhir itu dibicarakan? Dari semenjak kita meninggal dunia dibangkitkan. Kemudian kita dihisap, Kemudian ada syafaat. Kemudian siratal mustaqim. Siapa penduduk surga? Siapa penduduk neraka? siapa yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 1200 ayat berbicara tentang itu. Dibicarakan saja hari akhir itu banyak yang lupa apalagi tidak dibicarakan. Nah, bagaimana kita mengimani? Untuk apa kita beriman kepada siapa? Hari akhir yang pertama, Ibu, iman kita ini tidak akan sempurna kepada Allah kecuali kita mengimani keadilan Allah, mengimani kekuasaan Allah. Dan itu tidak sempurna kekuasaan dan keadilan Allah kalau tidak ada hari akhir. Mengapa saya katakan ada orang yang hidupnya teraniaya sampai meninggal dunia. Kalau tidak ada hari akhir, apakah adil hidup seperti itu? Betul, Bu? Iya. Jadi, siapa yang berbuat baik, pasti dia akan mendapatkan kebaikan nanti di sana. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Dia Maha Sempurna menjanjikan apa yang kau tanam, itulah yang kau akan petik. Kan begitu. Al-baladu tayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Sesuatu yang baik akan tumbuh baik. Sesuatu yang tidak baik akan tumbuh tidak baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu dunia apalagi di akhirat. Dan barang siapa yang berbuat jahat pun demikian. Di dunia dia dapat apalagi di akhirat. Jadi yang pertama tentang keyakinan kita adanya surga dan neraka itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadili kita. Itulah yang namanya keadilan ilahi. Yang kedua, Ibu, iman kita tidak akan sempurna, Bu, kalau kita tidak percaya kepada hari akhir. Karena apa? percaya kepada hari akhir itu tentang surga dan neraka membuat kita ini memiliki nilai hidup. Kalau hidup kita nggak ada hari akhir, nggak punya nilai kita bu. Hidup kita hanya sekedar makan, minum, tidur, syahwat, embe. Iya, makan, minum, tidur, syahwat kan gitu, embe bu. Nggak ada hari akhirnya. Waduh, jadi hidup mempercayai, meyakini adanya surga, adanya neraka, hari pembalasan, hari kebangkitan itu yang 1200 ayat Allah bicarakan itu pun ada 70 yaumul akhir, yaumul ma'at, yaumul qiyamah. Itu banyak Allah bicarakan. 1200 ayat banyaknya. Itu untuk apa? Untuk menjadikan nilai hidup kita ini berguna. Kalau tidak ada hari akhir, ibu mau beramal, Bu? nggak ada yang mau beramal kan begitu. Nah, yang ketiga, kepercayaan pada hari akhir nanti akan surga dan neraka itu memberikan manusia ini supaya jangan rakus dengan dunia. Ada tujuan hidup. Tujuan hidup itu apa? Bukan untuk dunia, tapi untuk dunia dan akhirat. Doanya apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa ada banna Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mohon maaf ibu-ibu. Kalau seandainya tidak ada janji-janji Allah dan kita tidak memiliki keimanan ke sana, waduh rakus sekali. Ada akhirat aja banyak yang rakus, apalagi tidak ada surga dan neraka kan seperti itu itu yang ketiga keempat keimanan kepada hari akhir membuat manusia itu rela berkorban demi kehidupan yang baik rela berkorban demi kehidupan demi yang baik. kehidupan yang baik. Subhanallah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi baik. dengan kerelaan kita berkorban demi kehidupan yang lebih baik itu seperti apa dan yeah. pasti nantinya ada hikmah bagi kita semua. Kalian itu pemirsa tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang hadir di sini, kita semua pasti selalu berharap dan berdoa agar kehidupan kita selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Insya Allah hidup di dunia kita emang enak, bahagia, selamat, dan ke akhirat pun insya Allah selamat ya Ustadz ya. Nah, untuk kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dari hari ke hari itu seperti apa Ustadz? Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mengorbankan dirinya Pengorbanan dirinya itu misalnya dalam satu peperangan, Bu. Misalnya orang itu teraniaya dan dia masuk dalam peperangan, dia mengorbankan dirinya untuk mencapai sesuatu kebaikan di balik itu nanti. Ya kan, kalau dia meninggal dunia, dia mendapatkan syahid di dalam kehidupannya. Karena dia menegakkan agama Allah, menegakkan keadilan, menegakkan kebaikan seperti itu. Kalau seandainya nggak ada hari akhir, siapa yang mau berkorban dalam hidup ini? Nah oleh karena itu Keyakinan kepada hari akhir itu Adalah sesuatu momentum Sesuatu fondasi Untuk bergeraknya seseorang muslim Untuk berbuat lebih baik Daripada sesuatu yang tidak baik Begitu Ya. Baik, dan kita pun semua pasti ingin ya Ustaz masuk ke surga dengan hati yang kobuh salim dan selamat ya. Nah, kalau misalnya dulu saya sering gitu ceritain orang tua nanti kalau kita ke surga nanti ada buah-buahan segar, ada air sungai yang jernih, terus iya. semuanya serba indah gitu yeah, ya. Baik. Memang seperti itu kah surga? Subhanallah. Surga itu digambarkan Al-Qur'an la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala babil bashar. Surga itu hakikatnya akhirat tidak pernah keindahannya itu dapat dipandang mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah juga keindahan, kecantikan, kebagusan surga itu pernah terlintas di hati kita. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maaf ibu-ibu, beribadahlah yang baik. Dan ibadah itu ada tiga ada tiga tingkatan. Yang pertama, manusia beribadah itu digambarkan bagaikan seorang pembantu dengan tuannya. Pembantu harus ikut apa yang dikatakan tuannya. Kalau tidak, dia akan kena hukuman. Kalau dikerjakan, maaf, eh, itulah eh, kewajiban dia. Ada orang kepada Allah dia ibadah karena takut nerakanya. Karena ingin masuk surganya. Seperti itu. Yang kedua, orang yang beribadah bagaikan maaf perbisnis pebisnis kalau aku sholat pahalanya sekian kalau aku puasa itu kayaknya kita ibu ya, ya? Iya satu rokaat seratus ribu rokaat begitu. Nah itu bisnis sama Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh saja. Memang ada seperti itu. Wa ma yukridullaha qardan hasanan yudaif lahu. Barang siapa yang meminjamkan di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan. Ya kan siapa yang sodakah yazdad yazdad yazdad bertambah bertambah bertambah. Siapa yang beristighfar Allah memberikan solusi dari seluruh permasalahan hidupnya. Allah akan berikan keberkahan anaknya, keluarganya, dan rizkinya seperti itu. Itu boleh saja, tapi itu level kedua, sifat bisnis pedagang. Ada di level tiga orang yang mengharapkan kepada Allah itu apa? Syukur kepada Allah. Itu ibadahnya orang merdeka. Karena apa? Nikmat yang turun kepadanya tidak sesuai dengan ibadah yang naik kepadanya. Maaf-maaf ibu-ibu Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Sungguh Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah ini Maaf Tidak akan dapat terhitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Maaf sekali lagi Maaf sekali lagi Apa yang terjadi bu? Kalau seandainya nikmat itu kita bisa mensyukuri nggak mungkin Karena apa? Lebih banyak maksiat kita naik ke atas ketimbang rasa syukur kita yang naik di hadapan Allah. Kadangkala dengan syukur itu pun, nikmat itu pun kita maksiat di hadapan Allah. Betul Bu? Nah, oleh karena itu tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam surga karena amal ibadahnya. Kalau gitu karena apa? Karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal amal soleh. Amin, ya robbal alamin. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seperti Ibu ini yang mau bertanya sepertinya, ya, ada yang mau bertanya Ibu silahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suwandi. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apabila ada seseorang yang buruk rupa nanti di surga berubah rupa menjadi menjadi wujud yang sempurna malah lebih sempurna betulkah itu mohon penjelasannya assalamualaikum iya, warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim ibu di surga itu nggak ada nenek-nenek bu makanya nenek-nenek nggak masuk surga iya Aduh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nenek-nenek tidak ada di surga betul itu pernah seorang nenek-nenek bertanya ya Rasulullah apakah aku masuk surga? Nabi mengatakan nenek-nenek tidak ada di dalam surga dia menangis. Rasul juga bercanda bu, nggak kayak kita tegang aja enggak. Nah tapi bertanyanya hak memang bu di sana tidak ada lagi yang giginya udah ompong, yang kacamatanya sudah minus berapa nggak ada. Semuanya adalah Maaf ya Bu, dalam Al-Quran disebutkan mereka adalah remaja. Luar biasa. Ya kan, uh, abkarah, perawan mereka itu. Mereka bagaikan bidadari-bidadari wilayah yamassuh. Tidak ada yang tersentuh oleh siapapun. Subhanallah. Susah untuk akal yang terbatas ini menggambarkan sesuatu yang tak terbatas itu yaitu ciptaan Allah yang kita harus imani nah oleh karena itu iman itu bukan bukan rasional iman itu suprarasional iman itu hahuna kata Rasulullah di dalam dadamu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala justru sesuatu yang tidak kita lihat kita imani kepada Allah jadi kembali lagi Bu Enggak ada yang facial di sana bu, udah bagus-bagus mukanya. Insya Enggak Allah. ada Ustaz. Enggak ada. <laughs> Baik Ustaz kita lanjutkan pertanyaan dari Bu Ibu silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz saya mau menanyakan bagaimana Oh, ya, nama saya Tini Sudibyo. Saya menanyakan Pak Ustadz, bagaimana apakah di surga itu para suami bertemu dengan bidadari dan bagaimana dengan istri-istri? Dan apakah kita suami istri ini dipertemukan di sana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu tanya apakah suami itu mau bertemu dengan istri, agak bosan kelihatannya Bu. Ya. Hmm. dia lagi, dia lagi subhanallah. Eh, masuk juga ke dalam surga. <laughs> Allahu akbar. Ibu Al-mar'u yub'ats ma'a man ahabba. Manusia akan dibangkit bersama siapa yang dia cintai. Karena dia mencintai Allah, dia mencintai Rasul, keluarga dan sahabatnya, Insya Allah dia dibangkit bersama Rasulullah, bersama keluarganya dan sahabatnya. Tinggal kita sekarang ini siapa yang kita cintai? Apakah kita akan mencintai anak, istri, suami melebihi dari kecintaan kepada Rasulullah? Tidak. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di dunia. Nah, oleh karena itu, mari sekarang ini wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya Rasul katakanlah berbuatlah sungguh Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin melihat perbuatan kita. Kita sekarang ini sedang menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul dan kepada siapapun yang kita cintai. Suami istri akan bertemu kalau kecintaannya sama. Kalau satu cinta dunia, yang satu cinta akhirat, mana akan ketemu bu? Yang satu sholatnya sampai bengkak-bengkak, yang satu nggak sholat-sholat. Na'udzubillah min, min Nah oleh karena itu kita akan bertemu. Kalau kita satu tujuan. Siapa tujuan kita? Ridha Allah wa rasulih. Kita mencari ridha Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kalau kita insya Allah masuk surga gitu Ustaz Atau dia bilang ada tingkatan-tingkatan atau nama nama surga tersendiri Ustaz Apa memang seperti itu Kak? Allah mengatakan يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي yang kita ingin cari pertama kali Bu bagaimana Allah undang kita untuk kembali itu Jangan Allah pecat wa ilaihi turjaun kepadanya dikembalikan, dipecat bu. Enak nggak dipecat bu? Di dunia dipecat nggak enak, apalagi di akhirat. Tapi wa ilaihi kalau irji'i kembalilah engkau diundang enak ada dapat undangan bu masya Allah irji'i ila rabbik kepada Tuhanmu fadkhuli fi idabi fi masuk dalam kelompokku Subhanallah. Tapi siapa yang diundang itu? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadilah jiwa yang tenang dulu. Jiwa yang tidak rakus dengan dunia. Jiwa yang tangannya terbuka. Jiwa yang bisa memaafkan orang lain. Jiwa yang gak suka sama orang lain. Berarti kita tinggal ngantri Ustadz nunggu giliran ya. Allahu Akbar. Iya, giliran nggak tahu Bu kita kapan dipanggil oleh Allah dan Allah. Ibu, iya. kita punya kontrakan yang tidak tahu kapan kontrakan iya, itu habis. Bener. Saya ingin ceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah Ustaz sebelum menceritakan tentang Nabi Ibrahim kita kayaknya harus break dulu. Ya iya Allah. ya, baru kita udah dikasih segar-segar ya Bu ya. Iya. Ngomongin surga kayaknya aduh emang ada gak ada habisnya dan bikin membuat motivasi kita semangat untuk lebih ibadah saat lagi kepada amin, Allah. Amin. Ada surga, ada neraka. Ya nah, Allah. Nah nanti kita akan bahas neraka. Ya Allah. Siapa neraka dan semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk neraka. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah.